sholat itu di sholat malam menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut seperti Umar luluh lantah itu karena doa Nabi maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya capek jangan kejar kalau kau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam rental ngarana mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku cara bercinta yang paling asik itu di doa mang uh raisa ge oyag ku doa ya Allah Raisa ya Allah nah nyamper ke ngan si mus nu halus asup dihitbah langsung ku si mus Muntuk keupahan ku isana saya mau stabil kehidupan ku doa mang hanya doa yang merubah takdir Mati nul ahlak kawi jismi mun gering hudang petingnya melendoy subuh waya juga hamster kiwena sarung lah sabar kilo si sarung teh Ay kuliah s di luar negeri gawe offroad, road ke masjid melenoy. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. Aslina nama, berat ke masjid mah sampai harus merangkak nu napek, mau apa pahalana. Manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rokaat dua rokaat sebelum su subuh ke masjid mah the real man go to masjid lain cowok sejati itu ke masjid mah ganteng modis sispek awakna gagah sok ngiluan jumba poe minggu harupun bor mah pret tara ka masjid mamang tong dipilih jadi salaki urang teh berarti dia cowok PHP kenapa Allah aja ditinggalin apalagi kita ya, jadi nu gaul mah nu ka masjid menang amalan masjid sok aina primus hijrah teku Wisnu mesti baheula Reza Rey orang artis lain kasep hente tukang masjid sama nih hirup deh ah sing era tuku Nabi Yusuf gaul tapi soleh kasep ngorakene Nabi 50% ganteng lalaki ayah di Yusuf versi on the spotnya 25% ayah di Nabi Muhammad 15% dinukar ngomong saya sana dibagi-bagi bayar tuh udah takdir ya sama nya gaul eh Yusuf tuh gaur aja naik ibadah ya manges miskin sombong deh pun sangsara Isa sangsara ibadah bengar Sulaiman ibadah